Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Insya Allah pada sore hari ini kita membahas tentang Ahlul Zakah yaitu uh, yang berhak menerima zakat. Dan kalau nanti masih ada waktu, uh, kita juga akan membahas beberapa permasalahan penting seputar zakat. Mengenai kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 60. A'udzu billahi rajim. Innamas sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk Untuk Kemudian Allah menyebutkan delapan golongan Yang pertama-tama untuk orang-orang fakir. Yang kedua orang-orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat para mu'alaf yang dipujuk hatinya. Yang kelima untuk memerdekakan budak. Yang keenam orang-orang yang berhutang. Yang ketujuh untuk jalan Allah. Yang kedelapan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, uh, ah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan cinta, ridho dan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Tadi telah disebutkan delapan golongan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama-tama al-fuqara. Al-fuqara adalah orang yang fakir. Yang dimaksud dengan orang yang fakir itu yang kebutuhannya dalam satu tahun e, belum tercukupi. Jadi ukurannya itu e, satu tahun. Kebutuhannya dalam satu tahun belum tercukupi. Dia sudah bekerja, dia sudah mempunyai gaji, dia mempunyai keterampilan, dan yang lain-lainnya. Tapi kebutuhannya dalam satu tahun belum tercukupi. E, fakir itu misalnya dia kebutuhannya dalam satu tahun itu 10 juta misalnya. Dia memiliki kurang dari separuhnya. Dia hanya memiliki uh, juta atau dua juta atau tiga juta atau empat juta. Kurang dari separuhnya. Kurang dari separuh yang dibutuhkan. Ya, itu namanya fakir. Kemudian yang kedua miskin. Miskin ini sama dengan fakir, ada kesamaannya, yaitu kebutuhannya dalam satu tahun belum tercukupi. Hanya saja miskin ini mempunyai lebih dari separuhnya. Jadi dia kebutuhannya dalam satu tahun itu misalnya 10 juta. Dia mempunyai kurang dari 10 juta, tapi lebih dari separuhnya. Jadi dia punya 6, 7, atau 8, atau 9 juta saja. Ini namanya fakir miskin. Mereka berhak menerima zakat untuk kecukupan kehidupan mereka dalam satu tahun. Kecukupan mereka dan keluarganya untuk satu tahun. Ya, jadi untuk satu tahun diberi zakat mereka untuk kebutuhan satu tahun semuanya. Jadi hitungannya bukan hari itu. Jadi hitungannya bukan hari itu. Hitungannya adalah satu tahun. Mungkin orang itu hari ini ada, tapi bulan depan nggak ada. Bulan depannya lagi nggak ada. Jadi hitungannya adalah satu tahun, putaran satu tahun, bukan saat itu saja. Itu namanya fakir miskin. <clears throat> Kemudian, ada pun orang yang sudah mempunyai kecukupan, dia cukup nggak kurang suatu apapun, dia cukup, dia mampu, nggak ada kekurangan, bahkan kadang uh, tabungan juga ada. Nah, ini tidak boleh nerima zakat, tidak boleh nerima zakat. Walaupun seandainya dia mau minta, minta zakat, tidak boleh diberikan kepada dia. Dan orang seperti ini harus dinasehati, dia diperingatkan agar dia tidak meminta-minta karena tidak halal baginya yang seperti itu. Ini penting para pendengar setia radio dakwah Islamia uh, ah, ah, banyak di antara masyarakat ini yang mampu, cukup tidak kurang suatu apapun, sandang, pangan, papan semuanya ada. Bahkan mungkin juga tabungan ada. Tapi mereka tuh mau nerima zakat. Mereka mau nerima zakat. Bahkan mereka minta zakat. Ini hukumnya adalah haram, haram, dan haram. Dan kalau seseorang itu tahu itu tidak berhak menerima zakat, diberikan juga tidak sah zakatnya. Mau minta-minta itu adalah tercela dalam Islam. Sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah 'azza wa jalla wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Ah, selalu saja seorang dari kamu itu meminta-minta, terus dia minta-minta sehingga dia berjumpa Allah nanti hari kiamat di wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi dia ketemu Allah wajahnya itu enggak ada dagingnya. Ya, karena dia nggak punya malu, dia minta-minta terus. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alanna saamwalahum takatturan, fa inna ma yas'alu jamran, falyastaqilla aw liyastaqtir." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, minta-minta harta untuk memperbanyak hartanya, artinya bukan dia itu terpaksa minta, tapi dia sudah punya harta untuk menambah lagi hartanya maka sama dengan dia meminta bara api. Terserah dia, dia mau bara api yang sedikit atau dia mau bara api yang banyak. Semakin banyak dia minta, bara api untuk dia juga banyak. Jadi e, dilarang minta-minta kalau tidak ada kebutuhan yang sangat, yang amat sangat. Dan bahkan orang yang e, meminta-minta tidak diberi barokah oleh Allah, nggak ada barokahnya. Rasulullah SAW menyebutkan wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Dia seperti orang yang makan nggak pernah kenyang, selalu minta-minta, terus tidak akan pernah kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah yang meminta-minta. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasanun sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر Tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta melainkan Allah membukakan untuk dia pintu kemelaratan. Jadi orang suka minta-minta itu oleh Allah dijadikan melarat, tambah melarat. Jadi ini penting para pendengar setia radio dakwah Islamia yang suara saya sampai di mana saja, hati-hati. Kalau orang itu kebutuhannya sudah tercukupi dalam satu tahun, nggak ada kekurangan, sandang, pangan, papan ada, bahkan mungkin juga tabungan ada, tidak boleh nerima zakat haram, zakat diberikan kepada dia, eh, zakat haram dimakan oleh dia. Dan kalau kita tahu dia tidak berhak menerima, lalu diberi juga, tidak sah, tidak sah. Kecuali kalau orang eh, yang kita tidak tahu keadaannya, apakah dia cukup atau nggak cukup, kita nggak tahu maka kita boleh memberikan zakat kepadanya, tapi tapi diberitahu dulu dia. Diberitahu dulu ini adalah zakat. Zakat ini nggak boleh untuk orang yang sudah cukup, untuk orang yang kuat yang dia bisa kerja, nggak boleh nerima zakat. Nah, kamu mau nggak nerima ini? Kalau dia ter ternyata mau ya diberikan aja, nggak apa-apa. Yang penting kita telah menjelaskan sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Imam Ahmad sangat memuji hadis ini. Kata Imam Ahmad ma ajwadahu min hadis. Alangkah indahnya hadis ini. Yaitu ada dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, meminta minta zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memandang, e, mengarahkan pandangannya kepada dua laki-laki itu dipandang oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya itu dalam keadaan kuat, masih kuat, masih bisa kerja, mampu. Ah, masih kuat artinya badannya, bukan orang yang lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'tu ma a'taitukuma wa la hadda fiha li ghaniyyin wa li qawiyyin muktasib." Kalau kamu berdua minta, ah, aku akan beri kamu berdua kalau kamu mau. Tapi ingat ya, enggak boleh nerima zakat ini orang yang cukup dan orang kuat yang bisa kerja enggak boleh nerima. Ya, sekarang kamu pikir, kamu termasuk yang dilarang atau termasuk yang tidak? Jadi begitu. Itu kalau kita nggak tahu keadaannya. Kalau tahu keadaannya, sudah dia cukup, nggak kekurangan suatu apapun yang nggak boleh diberikan, tidak sah. Uh, jadi orang itu nggak boleh nganggur, harus kerja. Kalau sudah kerja, sudah berusaha, ternyata masih kurang juga, tidak tidak apa-apa diberi zakat. Ya termasuk kategori fakir miskin. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, yaitu amil zakat, amil zakat yang mengelola zakat amil eh, ini kalau di dalam negara Islam yang diutus oleh pemerintah untuk ngambil zakat, untuk menjaga zakat, untuk mengelola zakat dan yang lain-lainnya. Amil eh, ini boleh nerima, walaupun dia orang kaya dia boleh nerima dari amilnya, eh, dari pengelolaan zakat itu dia boleh nerima. Amil ini bukan wakil. Wakil itu misalnya ada orang kaya ya, datang kepada seorang, ini saya punya zakat, tolong kamu bagikan. Nah, itu bukan amil itu namanya, itu wakil. Itu wakil ya, bukan amil, dia tidak berhak. Eh, yang, yang sekarang terjadi kebanyakan itu wakil. Jadi ada orang menyerahkan zakatnya, ini loh zakat saya, tolong kamu bagikan. Nah, ini namanya bukan amil ini, ini namanya wakil. Ini wakil ya, bukan amil. Dia tidak boleh nerima, tidak boleh nerima zakat. Dia itu adalah wakil. Kalau dia menjadi wakil dengan amanat, dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang memberikan zakat itu. Sebagaimana di dalam riwayat sahih Rasulullah SAW bersabda, الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به هو أحد المتصدقين ya. Seorang uh, wakil tadi itu bendahara yang Islam yang amanat yang dia melaksanakan sebagaimana mestinya uh, sebagaimana yang diperintahkan dengan sempurna dengan hati yang bersih dengan ikhlas, maka uh, dia berikan juga kepada orang yang berhak menerimanya, maka dia termasuk orang yang berzakat juga, termasuk orang yang bersodakoh juga. Dia dapat pahala seperti orang yang mengeluarkan zakat atau sodakoh itu. Ya, jadi ini berbeda antara amil dengan orang yang dijadikan wakil tadi. Kemudian yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hatinya itu oh, di, dilembutkan hatinya. Itu orang-orang yang ini lemah imannya atau orang yang dikhawatirkan gangguannya, maka boleh dia diberi zakat untuk menguatkan imannya atau supaya kita selamat dari gangguannya. Kalau kira-kira kita tidak selamat kecuali dengan memberinya. Ini boleh. Bahkan para ulama mengatakan sawaun kanu muslimin au kufar, orang Islam atau orang kafir, muallafah qulubuhum. Ya. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat, kafir sekarang nggak boleh, kalau zaman Nabi dulu nggak apa-apa, sekarang Islam sudah kuat, kafir nggak boleh. Uh, tapi kebanyakan ulama mengatakan kafir juga masuk. Uh, walaupun setelah zaman Nabi kafir masuk, ada kalanya orang kafir ya, dikhawatirkan dia akan ganggu, ganggu Islam. Nah, kalau dia diberi zakat, dia tidak, ganggu lagi. Itu nggak apa-apa diberi zakat, tapi nggak ganggu. Atau orang-orang yang diharapkan dia bisa masuk Islam kalau dikasih zakat. Karena biasanya orang itu senang dengan harta, dikasih harta nanti mau masuk Islam. Nah setelah masuk Islam imannya dikuatkan nanti seperti itu. Ini orang yang dilembutkan hatinya. Eh, kemudian yang kelima arriqab, arriqab yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya, maka dia dibantu oh, dari zakat untuk membeli dirinya kepada majikannya sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian yang keenam al-gharimun, orang-orang dililit hutang. Jadi orang punya banyak hutang. Dia boleh dikasih zakat untuk membayarkan utangnya itu. Ya, baik utang dirinya sendiri atau dia hutang untuk mendamaikan orang misalnya, mendamaikan orang dia butuh dana, Tidak apa-apa. Ya, untuk oh, diberikan kepada dia ya, dalam keadaan gharim, yaitu orang-orang yang dia eh, dililit hutang untuk dirinya sendiri atau untuk mendamaikan orang sehingga dia butuh dana banyak, maka tidak apa-apa diberikan kepada kelompok yang keenam ini, al-gharimun. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, fisabilillah. Fisabilillah ini makna yang pasti dan tidak ada khilaf adalah jihad fisabilillah, perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mujahid yang dia tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah, mujahid relawan itu boleh menerima zakat untuk beli senjata, untuk beli kendaraan atau peralatan-peralatan yang membantu dia dalam jihad fisabilillah itu. Adapun kalau untuk selain fisabilillah boleh apa tidak? Nah ini para ulama beda pendapat yang cukup tajam di sini. Eh, kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh khusus jihad fisabilillah atau juga yang semakna dengan jihad yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu yang syar'i. I. Jadi penuntut ilmu syar'i itu berhak mendapat zakat untuk menunjang dia dalam belajarnya itu, untuk menunjang biaya-biaya pendidikannya, membeli buku dan yang lain-lainnya. Walaupun dia termasuk orang yang mampu, tapi dia diberi zakat tidak apa-apa untuk menunjang, menunjang belajarnya itu, menunjang belajarnya. Karena toh dia nanti akan membela agama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang bukan untuk uh, uh, tempat-tempat sosial kebaikan yang lainnya tidak. Itu terbatas sekali. Karena ada yang mengatakan untuk masjid boleh, untuk pesantren boleh, untuk sekolahan boleh, untuk macam-macam. Nah, itu itu menurut pendapat yang rojih yang kuat nggak benar, tidak benar. Karena Allah telah menentukan delapan golongan ini. Kalau semua kebaikan boleh, buat apa Allah nerangkan delapan golongan ini? Kan sia-sia saja Allah nerangkan delapan golongan ini. Jadi memang hanya delapan golongan saja. Fisabilillah ini bukan semua kebaikan secara umum ini benar-benar berkaitan dengan jihad di jalan Allah di medan perang atau yang semakna dengan itu yaitu jihad membela agama Allah dalam arti dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi bukan untuk pribadinya tapi untuk menunjang eh, menunjang eh, belajarnya, menunjang pembelaan dia kepada agama Allah. Seperti juga menerbitkan buku-buku eh, oh, yang untuk menjelaskan agama Allah, membantah kelompok-kelompok yang sesat membantah kelompok liberal, sekuler dan semisalnya. Ini termasuk jihad bisa fisabilillah. Karena orang jihad itu ada dua, jihad dalam arti perang di jalan Allah di medan perang, kemudian jihad dalam arti menuntut ilmu syar'i, itu jihad. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122. "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang jihad ada dua macam. Yang pertama jihad ke medan perang untuk menjaga pertahanan dari serangan musuh. Yang kedua jihad dalam arti belajar agama untuk menjaga syariat. Supaya syariat tidak dirusak. Dan Allah memuji dua-duanya. Yang di medan perang dipuji Allah. Yang membela syariat dipuji Allah. Sama dengan orang jihad semuanya itu. Jihad visabilillah. Jadi visabilillah ini bukan umum ya. Kemarin banyak pertanyaan. Bagaimana kalau untuk sekolahan. Untuk membeli peralatan sekolah dan yang lainnya. Pendapat yang rojim yang kuat tidak boleh. Jadi bukan untuk al-masalih al-khairiyah al-amah. Untuk maslahat-maslahat kebaikan yang umum tidak. Karena Allah telah menentukan delapan gorongan. Jadi visabilillah ini khusus orang jihad visabilillah. Ya, misalnya untuk bantu di Palestina sana. Membantu kaum muslimin di sana untuk persiapan perang. Membantu membeli senjata. Ya, tidak apa-apa. Karena mereka jihad syari melawan agresor Israel. Uh, misalnya zakat disalurkan untuk Palestina sana untuk Hamas, untuk jihad melawan Israel itu boleh tidak apa-apa. Jadi boleh zakat untuk itu. Kemudian juga untuk penuntut ilmu syar'i. Jadi untuk dakwah bisa pilihlah, bukan untuk pribadi ya, untuk dakwah. Untuk oh, mencetak buku agama, membela agama Allah, itu boleh. Kemudian juga untuk orang yang belajar ilmu agama. Walaupun dia mampu, dia cukup diberi, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bukan untuk pribadinya, diberi untuk untuk agama Allah tadi, untuk biaya-biaya dia dalam pendidikan, membeli buku dan semisalnya. Jadi fisabilillah ini maknanya bukan umum ya. Maknanya ini khusus. Kemudian yang kedelapan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Walaupun dia orang kaya, mungkin ketika itu dia dalam perjalanan kehabisan bekal, entah bekalnya itu dicuri atau eh, bagaimana, eh, dia boleh diberi zakat untuk menyampaikan dia ke negerinya lagi. Ke negerinya lagi, itu tidak apa-apa. Tapi nggak boleh disengaja, nggak boleh dia orang kaya, dia pergi bawa bekal sedikit dengan harapan di tengah jalan bekalnya habis sehingga dia terima zakat. Nah ini nggak boleh, dia sengaja menipu, menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi ya, mungkin uh, hartanya itu hilang atau bagaimana di tengah jalan. Padahal di rumahnya, di rumahnya, di kampungnya dia kaya. Cuman di musafir sana dia jadi jatuh miskin. Nggak, nggak ada bekal untuk menyampaikan dia kepada uh, tempat tinggalnya. Diberi boleh, untuk menyampaikan dia kepada tempat tinggalnya itu. Itu delapan golongan. Saya terangkan uh, mudah-mudahan aja jelas tadi keterangannya. Uh, kemudian ada beberapa permasalahan penting mengenai zakat ini. Uh, di antaranya orang kafir tidak boleh menerima zakat. Orang kafir nggak boleh menerima zakat kecuali tadi itu ya al-mu'allafatu kulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya. Itu pendapat yang roji boleh. Walaupun Islam sudah jaya, tapi ada mungkin di tempat-tempat tertentu yang orang kafir selalu ganggu. Sehingga perlu diberi sesuatu dari zakat untuk supaya tidak ganggu lagi. Bahkan Rasulullah SAW dulu memberikan kepada tokoh-tokoh kafir. Ada yang diberi 100 ekor onta. Bukan sedikit ya, banyak itu. 100 ekor onta diberi. Supaya dia nggak ganggu Islam. Supaya dia simpati kepada Islam. Supaya dia mau masuk Islam. Itu nggak apa-apa. Jadi orang kafir yang boleh terima zakat itu hanya hanya orang yang dilembutkan hatinya ini saja, diambil hatinya saja, atau yang dikhawatirkan gangguannya. Yang lainnya nggak boleh. Adapun kalau sodakoh, sodakoh itu para ulama mengatakan sodakoh kepada orang kafir nggak apa-apa, sodakoh ya nggak apa-apa, karena toh dia juga manusia, dia butuh makan, dia butuh minum, nggak apa-apa. Yang penting tidak dipergunakan untuk membantu kekafirannya, jadi sekedar untuk makan minum saja dia tidak apa-apa orang kafir diberi sodakoh ya bukan zakat. Demikian dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekh Abdul Rahman bin Nasir al sadi dalam kitabnya Minhajus Salikin. Kemudian orang kaya, orang kaya orang yang sudah cukup nggak boleh terima zakat. Orang sudah cukup nggak boleh terima zakat. Sudah cukup nggak kurang suatu apapun. Kecuali amil. Jadi amil tadi itu walaupun cukup boleh terima zakat. Dan amil telah dijelaskan tadi. Termasuk juga orang yang jihad bisa visabilillah tadi. Walaupun cukup dia boleh menerima zakat untuk jihadnya bisa visabilillah itu. Eh, termasuk orang yang dililit hutang. Dia sendiri sebenarnya bukan hutang. Cuman dia itu untuk membantu orang, mendamaikan orang. Jadi ada kelompok bertikai, dia mendamaikan. Yang mana dia butuh dana untuk mendamaikan ini. Dia cukup. Eh, dia boleh menerima zakat, bukan untuk dia. Untuk mendamaikan tadi itu. Li'islahidatil bain. Itu boleh. Kemudian juga tidak boleh zakat itu dibayarkan untuk menggugurkan kewajiban yang lain. Menggugurkan kewajiban yang lain. Misalnya seorang suami, dia itu memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, dia tidak boleh memberikan zakat kepada istri untuk menggugurkan kewajibannya nafkah itu. Tidak. Karena kewajiban dia adalah nafkah. Nah, zakat tidak boleh diberikan kepada istri untuk menggugurkan kewajiban nafkahnya atau misalnya kepada al-usul wal furu kepada uh, bapak, ibu, kakek, nenek ke atas atau kepada anak, cucu ke bawah. Itu enggak boleh diberikan zakat kepada mereka kalau untuk menggugurkan kewajiban memberi nafkah kepada mereka. Karena kewajiban seseorang adalah memberi nafkah kepada bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, uh, kepada anak, cucu ke bawah kalau dia mampu. Jadi enggak boleh diberikan zakat dengan tujuan untuk menggugurkan kewajiban dia nafkah kepada mereka. Itu tidak boleh. Kecuali kalau selain nafkah yang wajib, selain nafkah yang wajib. Misalnya dia punya istri, istrinya dia punya utang, dililit hutang. Maka di sini suami boleh bantu istrinya untuk melunasi hutangnya. Bukan memberi nafkahnya ya, karena nafkah tetap jalan biasa. Tidak terkurangi, nafkah seperti biasa, tandang, pangan, papan seperti biasa. Eh, dia bantu istri untuk melunasi hutangnya, nah, itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Karena eh, melunasi hutang istri itu bukan kewajiban suami. Nah, suami masih bantu, boleh bantu dari zakatnya. Atau juga mungkin orang tuanya, bapak ibunya, dililit hutang. nah, dia nggak apa-apa ah, membantu bapak ibunya untuk melunasi hutangnya dari zakatnya, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mengganti nafkah yang wajib tadi itu. Kemudian uh, seorang istri, seorang istri boleh memberikan zakatnya kepada suami. Jadi istri kepada suami tidak apa-apa diberikan zakat. Mungkin uh, suaminya itu miskin, istrinya kaya, istrinya kaya. Lalu istri ini memberikan zakatnya kepada suami, tidak apa-apa. Sebagaimana Zainab at sakofiyah istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Itu memberikan zakatnya kepada Abdullah bin Mas'ud, memberikan zakatnya kepada suaminya. Dia tanya kepada Rasulullah, boleh apa tidak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh, tidak apa-apa. Eh, bahkan Rasulullah mengatakan as-sadaqatu 'ala al-faqir sadaqah wa 'ala dawir rahim sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang fakir dapat pahala sedekah atau zakat saja. Kalau kepada kerabat yang fakir dapat dua, dapat sedekah atau zakat dan menyambung tali silaturahim. Bahkan istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi bukan hanya memberikan zakat kepada Ibnu Mas'ud, tapi juga memberikan zakat kepada anaknya Ibnu Mas'ud. Anaknya Ibnu Mas'ud. Jadi dari istri kepada suami nggak apa-apa. Kemudian juga tidak boleh zakat itu diniatkan untuk menggugurkan hutang. Ya. Misalnya ada orang punya utang, ada orang punya utang sama kita. Lalu kita bilang sudah hutang saya, hutang hutang apa namanya hutang hutang hutangmu itu kepada saya, itu saya anggap zakat saya. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ya. Misalnya ada seseorang hutang kepada kita misalnya satu juta. Lalu ketika jatuh, eh, ketika kita bagi-bagi zakat, kita niatkan sudah yang satu juta itu utang yang kamu belum bayar itu saya niatkan untuk zakat kepadamu. Nah, itu tidak boleh. Karena zakat itu adalah akhdun waradun. Jadi ada menerima, ada memberi. Jadi sesuatu yang di tangan kita, kita berikan orang. Itu namanya tidak apa-apa zakat. Jadi tidak boleh ya, utang orang diniatkan, utangmu saya anggap zakat itu tidak boleh. Eh, bagaimana kalau kita memberikan kepada dia zakat ini loh, dia utang sama kita satu juta misalnya ya, kita kasih, kita kasih zakat satu juta. Ini loh, kamu saya kasih zakat satu juta, tapi nanti kamu bayarkan ke saya lagi loh yang bayar utang. Nah, itu tidak boleh kalau diatur seperti itu. Karena itu kita sama dengan membuat hilah, membuat tipu daya. Kecuali kalau kalau dia kita beri dengan ikhlas, nih kamu saya kasih zakat satu juta, selesai. Dan kita tidak mengharapkan dia mengembalikan ke kita. Lalu dia dengan ikhlas sudah Alhamdulillah saya sekarang punya uang ini, saya buat bayar utang saya. Nah, itu tidak apa-apa, tanpa diatur sebelumnya. Tanpa diatur sebelumnya. Kemudian hendaklah seseorang itu ketika memberikan zakat hati-hati. Benar-benar yang berhak nerima zakat. Kalau tidak berhak nerima zakat, tidak sah zakatnya. Kecuali kalau dia sudah berusaha maksimal, uh, dia berikan. Ternyata setelah diberikan, ternyata salah sasaran. Nah, itu tidak apa-apa, sah. Sesuai dengan niat pertamanya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ada seorang yang berniat sodakoh, Ternyata dia keliru meletakkan kepada orang kaya. Orang kaya, padahal dia niatnya kepada orang miskin. Keliru, dia nggak tahu kalau dia kaya. Kemudian akhirnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan amma fakat tukut bilat, sodakohmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatmu kepada orang miskin cuman kamu salah sasaran tanpa tanpa sengaja kamu sudah berusaha. Ya, seperti itu. Kemudian juga uh, para pendengar setia Radio Dakwah Islamia uh, masalah zakat ini ya. Kemarin juga kita sudah menyinggung tentang zakatnya perhiasan. Perhiasan istri kalau mencapai nisab eh, uh, 85 gram emas itu kena zakat. Yang mengeluarkan zakatnya itu adalah istrinya itu yang punya. Yang punya, yang memiliki, yang mengeluarkan zakat. Terus bagaimana kalau seandainya suaminya yang mengeluarkan? Kalau memang suaminya dengan ikhlas mengeluarkan, sudah saya ikhlaskan, saya keluarkan ini zakatnya istri saya, ini zakat perhiasan istri saya, saya keluarkan. Tidak apa-apa, boleh itu. Kalau memang suami dengan ikhlas mengeluarkan zakat untuk istrinya tadi, tidak apa-apa. Tapi yang wajib itu adalah sang istri itu sendiri, si pemilik, pemilik harta itu. Eh, karena itu eh, kemudian juga para pendengar setia radio dakwah Islamia eh, tidak boleh ya zakat diberikan kepada orang yang kaya tadi itu, yang yang mampu, yang mampu, yang kuat. Maksudnya orang-orang yang kuat-kuat itu kerja, kerja cari kerjaan, jangan terima zakat. Jadi kuat, gagah. Kan sekarang begitu kan sudah kuat, gagah. Bahkan dandanya itu necis, necis dandanya, nyetil. Sampai orang-orang menyangka ini mau bagi zakat. Ternyata dia minta zakat. Eh, ini nggak benar, nggak benar. Mesti ada kerja, cari nafkah, jangan minta-minta. Kecuali kalau sudah bekerja, sudah berusaha, ternyata masih kurang juga, nah, itu boleh nerima zakat, boleh nerima zakat. Eh, kemudian juga eh, dan ya dan zakat ini diberikan bukan untuk kecukupan satu bulan saja, kecukupan satu tahun. Jadi orang itu boleh nerima zakat untuk kecukupan satu tahun, kecukupan satu tahun. Dia misalnya butuhnya itu 10 juta, dia boleh diberi zakat 10 juta untuk kecukupannya dia selama satu tahun. Kemudian bagaimana kalau misalnya seseorang itu zakat ya. Zakatnya diberikan kepada satu orang. Seseorang itu misalnya dia punya zakat eh, uh, 10 juta zakatnya dia. Diberikan kepada satu keluarga. Ini loh zakat saya 10 juta untuk kamu saja. Kalau ada yang berat menerima, fakir miskin. Eh, itu boleh, itu boleh. Itu boleh. Bahkan menurut sebagian ulama itu lebih afdol. Daripada dibagi Sepuluh ribuan orang banyak. Sepuluh ribu buat apa? Lima puluh ribu buat apa sekarang? Tidak akan gitu. Seratus ribu buat apa? Lebih baik zakat yang banyak. Tadi kasihkan satu orang. Ini loh. Uh, untuk kamu. Untuk keluargamu. Selama satu tahun. Bahkan kalau perlu untuk modal itu. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kanat zakatu qalilatan fasarfuha fi usratin muhtajah aula wa afdal." لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل يقلل نفعها Apabila zakat itu sedikit ya, lalu diberikan kepada satu keluarga saja yang membutuhkan, itu lebih afdal, lebih patut. Karena kalau diberikan kepada keluarga yang banyak sedikit-sedikit, itu sedikit manfaatnya. Istilahnya lebih baik orang itu diberi banyak sekalian. Ini beri satu juta, ini beri sepuluh juta. Lebih baik gitu. Daripada ini diberi lima puluh ribu, lima puluh ribu, banyak lima puluh ribu. Faedahnya sedikit. Apalagi zaman sekarang 50 ribu bisa jadi satu hari habis. Satu hari habis. Jadi lebih baik diberikan kepada satu orang itu sekaligus banyak. Dengan harapan juga untuk modal. Modalnya dia. Dengan harapan tahun depan dia tidak menerima zakat. Tahun depan dia malah mengeluarkan zakat. Untuk dari modal itu dia putar. Kemudian juga saya perlu menjelaskan lagi orang yang punya hutang. Jadi bukan piutang ya, orang punya hutang. Ini biasanya kan dagangan hutang ya, ngambil barangnya orang ngambil barang orang. Barang orang ada di saya misalnya senilai 50 juta barangnya orang. Bagaimana apakah di zakat dizakati barangnya orang ini? Kalau dia ada pada kita sampai jatuh temponya zakat kita, itu kena zakat. Walaupun itu miliknya orang, tapi ada di kita. Sampai satu tahun, sampai putaran zakat, itu kena. Sebagaimana itu juga eh, difatwakan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya'muru man 'alaihi dain an yaqdiya dainahu qabla hululiz zakat. Beliau memerintahkan kalau kamu enggak ingin kena zakat dari hutang itu, ya kamu keluarkan sebelum datangnya jatuh tempo zakat. Jadi sebelum datang jatuhnya zakatmu tahunan itu, ya kamu keluarkan itu, kamu kembalikan ke orangnya, enggak kena zakat. Kalau masih ada padamu juga, ketika sudah jatuh temponya zakat, zakatmu, ya itu kena zakat juga dihitung. Jadi gampangnya itu begini ya. Misalnya ada orang utang di bank misalnya. Walaupun utang di bank itu tidak boleh ya. Kalau bank konvensional riba. Orang hutang satu miliar. Jadi dia utang satu miliar. Dan satu miliar ini ada di tangan dia sampai satu tahun. Satu miliar. Itu walaupun dia utang kena zakat satu miliar itu. Karena itu ada di tangan dia. Itu hak dia. Itu berada dalam pengelolaan dia. Berada dalam penguasaan dia. Walaupun dia utang. Itu dia kena zakat. Kalau nggak ingin kena zakat sebelum satu tahun, kamu kembalikan. Nggak kena zakat nanti. Jadi begitu. Eh, jadi itu dia kaya. Walaupun kaya, kaya utang ya. Tapi dia kaya. Seperti itu. Adapun orang hutang yang tidak kena zakat, memang dia nggak punya uang. Bahkan dia boleh nerima zakat. Seperti itu. Kemudian zakat ini tidak boleh diberikan kepada uh, beberapa kelompok. diantaranya kepada uh, keluarga Rasulullah Sallallahu SAW, ya, keluarga Nabi itu tidak boleh keturunannya tidak boleh kecuali kecuali kalau memang uh, mereka fakir miskin dan tidak ada tidak ada tunjangan untuk mereka. Karena di negara Islam mereka dapat tunjangan dari khumus, dari seperlima dari negara. Kalau nggak ada tunjangan, maka boleh diberikan kepada mereka, boleh mereka menerima zakat. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini ya penjelasan saya, mudah-mudahan aja jelas. Dan waktu kita untuk tanya jawab uh, sangat pendek sekali, sekitar 15 menit dan pertanyaan yang masuk di sini sangat banyak. Ya, saya prioritaskan yang sesuai dengan materi saja. Uh, mudah-mudahan tadi materi saya jelas bisa ditangkap. Uh, karena materi zakat untuk hari ini saja sudah selesai ya. Besok kita bahas materi yang lainnya. Kalau kurang jelas ya silakan ditanyakan ke saya langsung. Boleh ketemu saya di Masjid An-Nur atau boleh juga uh, nanti uh, ketika pengajian-pengajian ya ditanyakan kepada saya langsung kalau ibu-ibu pengajian ibu-ibu Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mitra pengaji 100,5 Radio Islam Raffian tentunya sangat menarik kajian sore di kesempatan kali ini dan uh, insya Allah di kesempatan sore ini kita jawab pertanyaan yang sudah masuk tentunya sangat banyak, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk jadi untuk sesi pertanyaan ini sangat singkat kami pilih dan pilih untuk pertanyaan yang sesuai dengan materi di kesempatan sore hari ini. Tentunya yang pertanyaan yang terlebih dahulu masuknya. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah anak yatim piatu berhak menerima zakat? Lalu hadis tentang nisab perak ber, uh, berbunyi bagaimana? Karena suami saya sedikit ragu tentang nisab perak. Wassalam dari Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Anak yatim piatu tidak berhak menerima zakat. Anak yatim piatu tidak berhak menerima zakat. Bukan termasuk delapan golongan. Kecuali kalau dia yatim piatu dan dia fakir miskin. Maka dia berhak bukan karena yatim piatu, karena dia fakir miskin. Ya, yatim piatu nggak berhak menerima loh ya. Karena anak yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya, dia masih kecil, dia belum balai. Ya, ada kalanya anak yatim itu kaya, punya harta, itu nggak boleh nerima. Jadi yatim piatu tidak berhak menerima zakat, kecuali kalau dia fakir miskin, kalau dia termasuk delapan golongan tadi baru berhak. Bukan karena yatimnya, bukan karena piatunya, tapi karena yang lainnya. Karena misalnya dia miskin, karena fakir baru baru boleh. Mengenai nisab perak itu hadisnya soheh ya, Bukhari Muslim hadisnya, muttafaqun Alih. Hadisnya berbunyi laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah. Ya. Perak yang di bawah 5 auqiyah tidak terkena zakat. Perak yang di bawah 5 auqiyah tidak terkena zakat. 5 auqiyah. Apa auqiyah itu? Auqiyah itu satu auqiyah sama dengan 40 dirham. Satu auqiyah sama dengan 40 dirham. Sehingga uh, eh, 5 auqiyah ya 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. 200 dirham. Dan 200 dirham itu kalau dijadikan gram, kilogram, itu ketemunya nanti khomsumi'ah wa khomsatun wa tis'una ghraman. 595 gram. 595 gram. Ya. Jadi uang, uang itu uh, uang tunai, eh, rupiah, dolar atau real itu ukurannya ini ya, ukurannya pakai perak 595 gram. Itu yang pendapat yang lebih hati-hati dan dipakai oleh para ulama kontemporer dan ini lebih uh, lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Jadi zaman sekarang ini kalau mau dihitung ya, sekarang ini perak, saya tanya beberapa hari yang lalu kepada penjualnya, satu gram perak itu harganya sekitar 5 ribuan. Jadi dikalikan 595 keluarnya itu 2 juta 975 ribu. Ya, jadi kalau orang punya harta senilai 2 juta 975 ribu dan berputar satu tahun maka dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Kalau harta bertambah ya dikeluarkan dengan tambahan semuanya itu. Dikeluarkan semuanya dengan tambahannya itu. Misalnya dia mula-mula mempunyai 2 juta 975 ribu. Sampai setahun ternyata tahun depan itu hartanya sudah berubah menjadi 20 juta, maka dikeluarkan dua setengah orangnya dari 20 juta itu, dari 20 juta itu. Itu ya tentang nisabnya perak, mudah-mudahan jelas dan tidak ada keragu-raguan lagi. Ya, sebentar ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum, hukum kiai yang uh, kaya menerima fitrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiai kaya menerima fitrah tidak boleh ya. Zakat fitrah itu khusus untuk orang miskin saja. Ya, tidak boleh diberikan kiai yang kaya untuk pribadinya tidak boleh. Demikian pula zakat juga nggak boleh diberikan kiai yang kaya untuk pribadinya nggak boleh. Yang boleh diberikan untuk uh, untuk berdakwah di jalan Allah, bukan untuk pribadi ya, bukan untuk pribadi untuk berdakwah. Untuk biaya-biaya dakwah, untuk yang lain-lainnya. Jadi yang dakwah berkaitan dengan dakwah bukan pribadi, bukan masuk ke kantongnya, bukan masuk ke sakunya. Ini masalah ini penting sekali. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum orang fakir apa masih diwajibkan fitrah? Emas yang dipakai apa juga dikenai zakat? Berapa zakatnya? Jazakumullah khairan kasir. Dari Ma'ruf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orang fakir uh, kena zakat fitrah atau tidak. Zakat fitrah itu kan di akhir Ramadan nanti. Yang penting orang itu pada malam, malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri itu ada kecukupan untuk dia. Jadi ukurannya bukan setahun ya kalau zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu ukurannya malam Id dan hari Id. Jadi malam lebaran dan hari lebaran dia ada kecukupan dan dia masih punya sisa. Masih ada sisa lagi. Yaitu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan orang yang dalam tanggungannya. Masing-masing dua setengah kilo. Kalau dia nggak punya sama sekali, benar-benar nol, nggak punya. Untuk malam lebaran dia nggak punya, untuk hari lebaran nggak punya, nol nggak punya. Ya nggak kena zakat fitrah. Tapi kalau dia ternyata nerima, dia nerima zakat fitrah, nerima, nerima, akhirnya di rumahnya itu jadi ada, jadi banyak di rumahnya. Nah sekarang dia menjadi ada. Untuk malam id ada, untuk hari id ada, masih ada sisa lagi, ya dikeluarkan untuk dia sisanya itu. Untuk dia dan untuk orang-orang yang dalam tanggungannya. Jadi pada hakikatnya orang orang Islam itu kena zakat fitrah semuanya, zakat fitrah. Saya kira orang sekarang ini kalau kebutuhan untuk satu hari satu malam saja insya Allah ada, semuanya ada. Jadi keluarkan zakat fitrah. Dan dia juga boleh nerima. Dia kategori fakir miskin boleh nerima zakat fitrah nanti. Dia ngeluarkan juga dia boleh nerima. Ya, emas yang dipakai pendapat yang benar kena zakat. Jadi emas ini khilaf ya. Yang mengatakan ada yang mengatakan nggak kena sama sekali. Ada yang mengatakan kena cuma sekali saja. Ada yang mengatakan kena tiap tahun dan pendapat yang kuat yang lebih hati-hati. Ya, saya punya risalah khusus membahas tentang zakat perhiasan ini benar-benar uh, pendapatnya benar-benar memuaskan dan me meyakinkan bahwa kena zakat tiap tahun. Kena zakat ya dengan catatan kalau mencapai nisab, nisabnya itu 85 gram. Kalau kurang dari 85 gram nggak kena. Zakatnya berapa? 2,5 persen. Zakatnya 2,5 persen. Bentar ya. Bentar, bentar. Iya, Fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Saudara saya mempunyai usaha jual beli binatang ternak uh, Kurang lebih 100 ekor kambing Hanya sekitar 2 bulan tiap tahunnya Menjelang hari raya idul adha Bagaimana perhitungan zakatnya Jazakumullah khair Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Eh, ternak ya, ternak seperti kambing, sapi, onta, atau bahkan juga ayam, bebek atau yang lainnya, kalau diperjualbelikan, itu kena zakatnya bukan kena zakat hewan ternak, zakatnya zakat mal. Zakatnya zakat mal, itu namanya zakat urudut tisyarah. Zakat barang perniagaan. Jadi zakat barang perniagaan ya. Jadi zakatnya bukan bukan zakat, bukan zakat binatang ternak kalau diperjualbelikan. Ya, seperti misalnya ini punya 100 kambing kalau menjelang Idul Adha cuma dua bulan aja dijual, berarti kena dari zakat mal Anda ini. <clears throat> Jadi harta Anda yang telah mencapai nisab itu, mencapai nisab ya, yang lebih hati-hati pakai hitungan perak tadi itu senilai 595 gram perak sudah berputar haul satu tahun maka dikeluarkan zakatnya dua setengah persen Berarti itu ya, tonton. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebentar ya. Ini di luar materi. Kita bahas masalah zakat, ini masalah hutang piutang dan yang lainnya. Pantau. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Sar Al-Hadrami yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, zakat ada yang bisa untuk ongkos nikah bagi pemuda yang khawatir zina. Bagaimana dari Bapak Sari di Semasari? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya Bapak Lestari. Eh, semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Pertanyaan Anda ini bagus sekali. Jadi apakah boleh zakat diberikan kepada pemuda untuk biaya nikahnya? Ya, boleh itu ya, boleh. Para ulama mengatakan boleh seseorang itu diberi zakat untuk pernikahan. Jadi dia butuh dana untuk nikah, dia butuh dana untuk lamarannya berapa, berapa juta untuk ini dan itu. Itu boleh diberikan zakat diberikan zakat untuk pernikahan. Itu boleh ya, tidak apa-apa. Jadi boleh diberikan zakat untuk biaya pernikahan. Tidak apa-apa. Ya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kalau kadang cukup dan kadang kurang Dalam hitungan hari maka termasuk miskin Dan kapan diangkat pembahasan tentang kemungkaran-kemungkaran hari raya saya sangat menantikan. Syukran wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah swt. Uh, ah, hitungannya itu bukan sehari-hari ya, hitungannya itu satu tahun. Jadi kadang kurang, kadang it, itu kan satu tahun lah, satu tahun lah. Begini aja, cara ngitungnya itu gampangnya begini aja. Anda kan punya seseorang punya istri ya, ada suami, ada istri, ada anak. Misalnya anaknya berapa lah, anaknya lima misalnya. Nah, dalam satu tahun itu mereka kebutuhannya berapa? Dalam satu tahun untuk sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, SPP dan yang lainnya. Kebutuhannya berapa dalam satu tahun? Misalnya kebutuhan mereka dalam satu tahun itu misalnya 50 juta, misalnya dalam satu tahun ya. Nah, mereka itu mempunyai kurang dari 50 juta, mereka hanya punya 40 juta. Jadi mereka bukan tidak punya, mereka punya 40 juta. Tapi untuk perjalanan satu tahun itu masih kurang, kurang 10 juta, itu boleh menerima zakat boleh terima zakat untuk kebutuhannya selama satu tahun. Ya, jadi secara ngitungnya begitu. Jadi ukurannya bukan hari ini, bukan besok, bukan bulan ini, bukan bulan depan. Ukurannya adalah dalam putaran satu tahun. Kebutuhannya dia tercukupi atau belum. Kalau belum dia berhak menerima zakat. Kemudian mengenai uh, pembahasan masalah kemungkaran-kemungkaran hari raya, insya Allah nanti akan dibahas ya, dibahas insya Allah menjelang Idul Fitri nanti. Insya Allah besok materi kita sudah berubah yang lainnya. Yang penting-penting juga masalah hutang piutang juga akan kita angkat ya, masalah hutang piutang. Ya, Afandol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya mengelola TK Islam di mana SPP dari murid, banyak murid yang duafa. Tidak mencukupi untuk menutupi operasional TK sehingga untuk gaji ustadz ustazannya pun diambil dari dana zakat, boleh atau tidak? Dan untuk hari raya ini diberikan THR untuk para ustazah yang diambil dari dana zakat juga, boleh atau tidak. E, kemudian peruntukan uang zakat yang dibolehkan untuk mengelola TK Islam dan klinik pengobatan duafa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini agak panjang pertanyaannya ya. Jadi uh, beliau mengelola TK Islam. Uh, yang mana muridnya itu dari uh, kaum duafa, kaum lemah sehingga nggak mencukupi SPP-nya. Apakah eh, untuk gajinya para ustadahnya, gaji para gurunya itu diambil dari dana zakat boleh apa tidak? Ya. uh, jadi untuk ustadahnya ya, untuk dari zakat, nah, itu boleh itu, itu boleh. Untuk gaji ustadahnya ya, dari zakat boleh itu namanya visa fisabilillah. Itu namanya visa fisabilillah. Di jalan Allah ya, ini jalan Allah termasuk itu. Kemudian untuk hari raya ini diberikan THR untuk para ustadahnya diambil dari dana zakat. Ya Ya. Ini kan untuk untuk TK Islam ya. Yang jelas ini kan tujuannya untuk fakir miskin, bukan untuk komersil ya. Kalau memang tujuannya bukan komersil, tujuannya ini benar-benar untuk membantu para du'afa untuk menyebarkan Islam kepada mereka, itu tidak apa-apa. Diambilkan dari zakat untuk ustadzannya tidak apa-apa. Untuk gaji mereka, untuk tunjangan hari raya mereka dari zakat tidak apa-apa. Kalau memang tujuannya bukan komersil, tujuannya adalah memang untuk me membantu du'afa dan TK-TK Islam, mengenalkan mereka kepada Islam dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau zakat dipergunakan untuk mengelola TK Islam dan klinik pengobatan du'afa. Nah, kalau mengenai klinik pengobatan ini ya, klinik pengobatan. Ini kan berbentuk fisik ya, klinik pengobatan. Yang jelas kalau untuk orang sakit ya, orang sakit. Orang sakit misalnya dia itu butuh operasi atau dia butuh dana untuk beli obat dan yang lainnya, dia nggak mampu. Itu boleh dari zakat, itu boleh. Boleh ya, karena dia membutuhkan, dia nggak mampu untuk berobat, boleh untuk zakat. Yang jelas bukan untuk bangunan fisiknya, bukan untuk oh, membangun gedungnya, bukan untuk membeli mainannya, bukan yang lainnya. Bukan untuk fisik-fisiknya, seperti itu. Itu termasuk visa insya allah Dan bahkan juga bukan hanya visa visabilillah, kalau untuk pengobatan untuk apa? Termasuk juga itu masuk dalam kategori fukorok wal masakin. Itu mudah-mudahan jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung. Karena ini kan di radio ya, penjelasan terbatas dari Anda dan juga dari saya. Harapan saya tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai segala yang kita lakukan. Apakah keadaan amil zakat pada masa Nabi sama dengan amil zakat sekarang? Ya bagaimana ukuran pembagiannya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat eh, kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Yang jelas kalau amil zakat zaman Nabi dulu ya. Nabi itu memerintahkan petugas-petugas untuk keliling, narik zakat. Narik, menghitung, menjaga, mengelola, dan semisalnya. Dan ini mungkin saja terjadi di ya, badan-badan uh, amil zakat ya, yang memang mereka dengan catatan amanat loh ya. Amanat, amanat dan amanat. Jangan khianat. Karena banyak yang nggak amanat. ya tidak nuduh ya, tidak nuduh. Cuma ini supaya waspada saja. Ya, pokoknya amanat ya. Jadi mereka tuh bergerak, bergerak, nari zakat. Jadi mereka nari zakat, lalu dikumpulkan, dijaga, dikelola dengan baik. Ya, itu termasuk amil, termasuk amil itu boleh menerima zakat. Walaupun dia mampu boleh terima zakat. Nerimanya berapa? Ya tergantung hasil kerjanya. Jadi dia diberi zakat nggak ada ketentuan seperdelapan itu nggak ada ketentuan gitu nggak ada. Yang jelas dia mendapatkan dari eh, hasil kerjanya, hasil kerjanya semacam upah lah, semacam upahnya gitu loh. Eh, dia kerja, dia bantu umat, dia dapat upahnya seperti itu, seperti begitu ya. Jadi itu namanya amil zakat. Jadi bukan orang yang diberi perwakilan, Bukan orang yang diserahkan ini loh zakat saya, eh, tolong dibagikan. Ini, nah, itu namanya bukan amil itu, itu namanya wakil, wakil ya, tidak termasuk dalam kategori amil. Ya, ini SMS yang masuk cukup banyak sekali dan waktu kita habis, sebentar lagi sudah maghrib, kita harus persiapan-persiapan. Mohon maaf, mohon maaf ribu-ribu maaf, tadi waktunya juga pendek sekali. Dan saya berharap uh, Bapak Ibu yang lainnya kalau kepingin jelas hadir di pengajian. Bukan hanya Ramadan ya, di luar Ramadan juga ada pengajian. Masjid di Masjid An-Nur Jagalan ada, di masjid-masjid yang lain juga ada, ada tanya jawab. Kemudian kalau ibu-ibu di Gedung Fatima, tiap tiap hari Selasa, tapi di selain Ramadan ya, Ramadan libur dulu sore. Silakan datang ke sana cari ilmu agama, tanyakan, semuanya ditanyakan, ada apa, masalah apa tanyakan. Supaya tidak salah jalan seperti itu. Dan insya Allah oleh Allah diberi kemudahan nanti. Diberi kemudahan oleh Allah. Ya mungkin itu dulu aja, mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha dermawan, engkau maha baik, maafkan kami ya Allah, engkau suka memaafkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan ini permohonan yang selalu kami mohonkan kepadamu. Dan ini adalah harapan kami ya Allah, jangan kau sia-siakan harapan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, engkau jadikan kami istiqamah dan engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Wa jamil muslimin aminan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka, bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Kami, bapak ibu kami dan kaum muslimin semuanya ya Allah. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa azwajina wa awladina wa durriyatina wa aqribaina wa ahlina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa ajdadina wa jadatina. وأصولهم وفروعهم يا الله اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار Ya Allah bebaskan diri kami dari api neraka Diri kami, keluarga kami semuanya Ya Allah, istri kami, anak kami Saudara kami, kerabat kami, famili kami, paman kami, bibi kami Kakek kami, nenek kami, semuanya keluarga kami Ya Allah Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah Kaum muslimin semuanya Ya Allah Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Bebaskan kami semuanya dari api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa وأتوب ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi